Alhamdulillah telah kita selesaikan pembahasan mengenai ahkam taklifiyah dan telah kita merajaah dari mulai dari perkara-perkara yang wajib sampai kepada yang mubah. Nah, dan kemarin juga telah diberi catatan bahwasannya pada asalnya perkara mubah tidak ada hubungannya dengan taklif. Tidak ada perubahan pada perkara mubah. Namun dimasukkan dalam hukum-hukum taklifiyah kenapa? Rahman untuk melengkapkan pembagian atau dengan istilah yang diikutkan saja ya karena ada yang dilarang ada yang diperintahkan Kemudian ada yang sama sekali tidak berhubungan dengan perintah maupun larangan pada asalnya. Lain, sehingga jangan sampai kita bingung. Namanya ahkam taklifiyah yakni hukum-hukum yang ada pembebanan pada. Pembebanan berarti ya ada perintah atau ada larangan. Namun tidak ada hubungannya dengan perintah dan larangan. Disebutkannya oleh para ulama ahli usul dalam ahkam taklifiyah karena apa? Semata-mata untuk menetapkan pembagian. Tayyib ya atau dengan istilah tablidiyah. Sekarang kita masuk pada jenis hukum-hukum yang kedua dari hukum-hukum syariat. Setelah kita mengetahui ahkam taklifiyah, kita masuk pada jenis yang kedua yaitu al-ahkam al-wad'iyah. قال رحمه الله تعالى الأحكام الوضعية ما وضعه الشارع من أمرات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء ومنها الصحة والفساد Hukum-hukum wad'iyah Yaitu Apa-apa yang Pembuat syarat ini telah menetapkannya berupa tanda-tanda untuk tetapnya suatu perkara atau tidak adanya suatu perkara, yakni keabsahan atau ketidakabsahan. Au nufudin au ilqa, au ilqa atau nufud yakni bisa ya diberlangsungkan hukumnya atau dibatalkan. Intinya ikhwanillah untuk mudahnya dalam pemahaman kita yang namanya hukum-hukum wad'i yaitu hukum-hukum yang Allah Subhanahu wa taala letakkan tayyib yang berupa alamat-alamat suatu amalan alamat-alamat suatu amalan. Kalau kemarin pada hukum-hukum taklifi ini berhubungan dengan perkara yang dilakukan oleh hamba. Perkara ini wajib, perkara ini sunnah, perkara ini wajib, eh, makruh dan seterusnya. Ada hukum wakai adalah hukum yang Allah Subhanahu wa taala letakkan sebagai alamat pada suatu amalan yang dilakukan. Ya, jadi amalan sekarang yang menjadi ya sudut pandangnya. Tain misalnya dalam ibadah. Dalam ibadah seorang beramal baik itu ibadah wajib atau sunnah. Tain kalau wajib sunnah hubungannya dengan hukum apa ini? Taklifi. Tapi pada ibadah yang dilakukan oleh hamba ini di sana ada alamat-alamat yang Allah Subhanahu wa taala letakkan pada amalan tersebut berupa ya keabsahan ya ibadah tersebut atau batalnya ibadah tersebut. Ini namanya hukum wad'i. Baik. Atau pada muamalah misalnya, jual beli. Jual beli, ikhwan di sana Allah Subhanahu wa taala letakkan hukum yang berhubungan dengan amalan jual beli itu. Apakah jual beli ini sah atau jual beli ini rusak? Tidak sah. Ya. Jadi keempat hal ini yang disebutkan oleh Syekh Subut Tifa berhubungan dengan perkara-perkara ibadah. Sedangkan nufud atau ilmu ini berhubungan dengan muamalah. Karena muamalah itu hubungannya dengan nufud dan ilqa. Kalau muamalah yang sah maka bisa diberlangsungkan. Ini namanya nufud. Tapi kalau muamalah tidak sah, ini ilqa ditiadakan, nggak perlu, nggak dianggap. Misalnya nikah, tapi nikah, nikah yang sah, ya maka hukumnya diberlangsungkan berarti dia boleh setelah nikah sah tersebut boleh berhubungan dengan pasangannya. Tapi kalau tidak sah, ya ilmu tidak boleh. Ya kemudian ya berduaan dan seterusnya dengan pasangan yang nikahnya tidak sah. Paham? Jadi ahkam al-wad'iyah ikhwanillah ya ibarat dari alamat-alamat untuk suatu amalan. Ini secara ringkasnya. Dan hukum-hukum wad'iyah itu banyak. Tayyib ahkam al-wad'iyah itu banyak. Yang disebutkan oleh para ulama usul yang dalam tercakup dalam enam hukum menurut pendapat yang muktabar yaitu asbab, syurut, mawani, al-ilal, al-sih, as-sihah wal fasad. Sebab-sebab, syarat-syarat, penghalang-penghalang, ilal atau penyakit-penyakit, tayyib, cacat-cacat ilal lebih lebih pas kita maknakan cacat pada suatu amalan ya sah dan fasad Insya Allah karena sebagiannya akan diterangkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah Taala di sini. Qala rahimahullah wa minha as wal fasad. Dan di antara Hukum-hukum wad'iyah itu adalah as sihat wal fasad. Keabsahan dan kerusakan. Atau dengan kata lain sah atau batal. Dan Asyaf Rahimahullah Ta'ala dalam Kitab ini Alhamdulillah cuma menyebutkan berapa? Menyebutkan dua saja Yaitu as dan Al-Fasad Dan dalam syarat Beliau yang menjelaskan kenapa cuma menyebutkan dua hukum tersebut saja karena ya beliau berlandaskan pada kurikulum yang telah ditetapkan bahwasanya pada pembelajaran tahap itu ya, yang yang cukup dijelaskan dua hukum dulu yaitu asyihah wal fasad. Dan dalam syarah beliau mengatakan aku ya berangan-angan seandainya saja hukum-hukum yang lain bisa disebutkan. Cuman ketika kitab ini berhubungan dengan kurikulum ya yang disebutkan cuma dua saja asyihah wal fasad. Dan telah disebutkan tadi ada enam Ya enam ahkam al-wad'iyah Tayyib yaitu apa? Selain asih awal fasad ini jelas Insya Allah akan kita pelajari dari mata Di sana ada yang namanya apa? Asbab Yaitu sebab-sebab suatu amalan Kemudian syurut Syarat-syarat suatu amalan Mawani ya, Penghalang-penghalang suatu amalan ilal yaitu cacat-cacat yang ada pada suatu amalan ini berarti semuanya berapa? enam Tayyib enam Kita masuk pada hukum yang pertama Fasahi Lughatan as-salimu minal marad Sahih secara bahasa yaitu selamat dari penyakit yaitu dalam istilah kita sehat seorang dinamakan sehat apabila selamat dari penyakit baik dan al-marad yang disebut oleh Syekh ini cuma sekedar contoh karena marad termasuk dari apa aib oleh karena itulah pengertian yang lebih luas yaitu ya as-salim minat afati wal uyub yaitu yang namanya sahih yaitu yang selamat dari aib-aib ya selamat dari aib-aib bagi gitu, pengarah, penyakit atau yang lain. Wastilahan pun secara istilah ma tarattabat atharu fi'lihi alaihi yaitu segala sesuatu yang dampak dari perbuatannya itu ada. Baik. Ya matarat tabat atharu ini alih Itu segala sesuatu yang dampak dari perbuatan yang dilakukan itu ya ada ibadatan karena au am abdan baik itu berupa ibadah atau berupa akad berupa ibadah berarti kalau ibadah yang sahih ikhwanillah maka ya dampaknya apa kewajiban telah gugur kemudian tidak dituntut lagi Tayyib sebagaimana sudah katakan fasahihu minal ibadat ma bari'at bihi dhimmah wasaqata bihi talak. Maka sesuatu yang sahih, ya, suatu amalan disebut sahih ya pada amalan-amalan ibadah. Itu yang bagaimana? Yaitu suatu amalan yang balian bihi dhimmah. Yang tanggungan itu telah gugur. Wasaqata bihi talak dan telah jatuh ya tuntutan. Ya tanggungan sudah gugur, dan tuntutan pun ya tidak ada lagi. Ini namanya suatu ibadah yang dikatakan sahih. Misalnya seorang sholat, sholat duhur, ya dengan sholat yang sah. Sholat dikatakan sah atau sholat sahihan itu apabila apa sholatnya itu sudah menggugurkan kewajiban dan tidak ditutup lagi. Tapi kalau sholat yang tidak sahih, ya sholatnya tidak sah, ya tetap dituntut lagi. Misalnya dia sholat dalam keadaan belum berwudu. Ya sholatnya tidak dikatakan sholat yang sahihah. Maka tetap dituntut dan kalau dia tidak mengulangi sholatnya maka apa? Berdosa. Ini yang namanya sahih dalam masalah ibadah. Kemudian pengertian yang disebutkan oleh Syekh tentang sahih dalam ibadah ifanillah yaitu yang berhubungan dengan ya apa yang kita lihat. Adapun yang berhubungan dengan Allah sesuatu dikatakan sahih yaitu ya segala amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasahih maka bila Allah taala sahih yaitu amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dinamakan suatu amalan sahih. Kemudian wasahihu minal uqud dan sesuatu yang sahih dari akad ya dalam masalah muamalah kalau ibadah sudah kita ketahui. Sekarang dalam masalah akad yang berhubungan dengan muamalah baik itu akad jual beli, akad pernikahan, ya, akad perjanjian dan seterusnya. Suatu akad dikatakan sahih itu bagaimana matarattabat atharuhu ala wujudi. Katarattu bil milki ala aqdil bayi misalnya suatu akan dikatakan saya yaitu apa-apa yang asarnya ya asarnya atau dampaknya itu ada atas wujudnya. Ini kalau mengartikan malah mumet, ya. Mengartikannya repot untuk menjelaskan, tapi dengan contoh akan mudah kita. Ya namanya akan dikatakan saya itu akad yang ya ada dampaknya ya ada dampaknya terhadap perbuatan itu sebagai contoh misalnya akan jual beli akan jual beli apabila jual beli itu sahih apa dampaknya dampaknya adalah berpindahnya hak milik ya Muhammad melakukan jual beli dengan ya Ahmad ya Muhammad penjual, Ahmad pembeli motor misalnya. Maka apabila akad jual belinya sah, maka terjadi perpindahan milik dari Muhammad ke Ahmad. Sehingga ketika telah sah jual belinya milik sudah menjadi milik Ahmad walaupun belum dibayar. Ya dengan mengetahui ini nanti kita akan tahu banyak hal yang dari kekeliruan-kekeliruan dalam masalah muamalah. Misalnya dengan masalah ini kita tahu kita tahu namanya jual beli yang sahih yang sah berarti apa? Terjadi perpindahan hak milik. Maka dengan ini kita tahu kebatilan sistem jual beli leasing misalnya. Sistem jual beli kredit yang ada. Yang namanya jual beli dikatakan sah ya kalau ya sudah terjadi akad dan harus terjadi perpindahan hak milik. Seorang misalnya melakukan jual beli motor walaupun kredit. Jual beli kredit lewat leasing. Ya. Ketika terjadi akad jual beli maka telah berpindah hak milik motor itu kepada pembeli. Walaupun belum sah semuanya, belum dibayar semuanya. Sehingga ketika suatu saat si pembeli ini misalnya tidak mampu untuk membayar atau telah badan membayar, maka pihak desain tidak punya hak sedikit pun untuk menarik barang tersebut. Kenapa? Karena barang itu sudah milik pembeli. Ini, ya, ini diantara kemungkaran dalam sistem jual beli kredit yang ada. Nah, kenapa? Karena suatu akad telah sahih di awal. yang sahih, akad jual belinya sudah sah, maka sudah terjadi perpindahan hak milik Tayyib sebagai contohnya. Nah, ini hukum yang pertama yaitu as-sahih. Kemudian Syekh mengatakan wala yakunu syai'u sahihan illa syurutihi wa mawani'i dan suatu perkara tidaklah bisa menjadi sahih kecuali dengan sebab sempurnanya syarat-syaratnya dan hilangnya penghalang-penghalangnya. Jadi kalau seorang ditanya kapan suatu perkara baik itu ibadah atau muamalah dikatakan sahih apabila telah terpenuhi syarat-syarat dan terbebas dari penghalang-penghalang. Baik. Dengan contoh akan semakin mudah. Misal dzalika nikah ibadah. Contoh yang demikian ini dalam masalah ibadah an ya'tiya bis salati fi waqtiha tammatan syurutuha wa arkanuha wa wajibatuha seseorang ya menunaikan salat pada waktunya ya secara sempurna syarat-syaratnya rukun-rukunnya maupun kewajiban-kewajibannya maka ini dikatakan salat yang sah ya salat yang sah yaitu sholat yang terpenuhi syarat-syaratnya ya dan terjauhkan dari penghalang-penghalang. Penghalang misalnya penghalang keabsahan suatu sholat ke seseorang sholat tapi nggak memenuhi rukun-rukunnya ini penghalang. lain seorang sholat tapi kewajiban-kewajiban dalam sholat dia tinggalkan dengan sengaja ya tidak sah sholatnya. Ini contoh untuk suatu ibadah dikatakan sah. Puasa contoh yang lain. Puasa dikatakan sah kalau memenuhi syarat-syaratnya dan terjauhkan dari penghalang-penghalangnya. Baik, dia menahan makan dan minum semenjak ya fajar sampai tenggelamnya matahari. Baik, dalam keadaan niat ya sebelum terbitnya fajar. Sekarang contoh untuk sesuatu yang sah dari jenis nukut yaitu akad berhubungan dengan muamalah. Famithalu dzalika fil 'uqud an yaqida bai'an tammatan syurutuhu al-ma'rufatu ma'antifa'i mawani'i yaitu seseorang melakukan akad jual beli yang sempurna syarat-syaratnya tayyib yang telah diketahui syarat-syarat jual beli yang ma'ruf yang telah diketahui bersamaan dengan ya terbebasnya akad tersebut dari penghalang-penghalang tayyib Misalnya, apabila seorang melakukan jual beli sempurna syarat-syaratnya, yang dijual itu betul milik penjual. Ya. Karena tidak boleh seseorang menjual sesuatu yang bukan miliknya, tidak sah. Ya. Saya jual motornya, ya Wildan misalnya, mau menjual motor RO, ya. Nah, ini bukan milik dia ya tidak sah. Jual belinya kalau ya mengatasnamakan bahwasanya ini motornya. Kenapa? Karena tidak terpenuhi namanya jual beli. Ya sesuatu yang dijual tersebut harus milik dia. Kemudian bagaimana dengan suatu jual beli yang ada penghalangnya misalnya? Menurut pendapat sebagian fuqaha kepanikilah jual beli setelah ada pada Jumat. Ya, ada Jumat. Baik. Ini ada penghalangnya karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan ya Idza nudiya lis-salati yaumil jum'ati fas'au ila wa darul bait. Apabila telah dikumandangkan seruan azan pada hari Jumat, maka bersegeralah berangkat menuju zikrullah yaitu menuju sholat Jumat dan tinggalkanlah jual beli. Maka di sana ada penghalang kalau orang melakukan jual beli setelah azan ya Jumat. Ya azan yang kedua kalau gitu. Ya azan yang di situ khatib korban. Tayyib. Maka kalau orang melakukan jual beli saat itu jual belinya tidak sah. Ya menurut pendapat sebagian fuqaha insya Allah nanti kita bahas dalam masalah jual beli ini sebagian contoh saja. Ini namanya jual beli yang ada penghalang keabsahan. Kenapa karena dia lakukan di hari Jum'ah Tayyib dalam keadaan sudah dikemandangkan pada Jum'ah Tayyib. Qala rahimahullah fa in faqada syartun min syuruti Awujda mani'un minal mawanii imtana'at as Maka apabila kehilangan salah satu syarat dari syarat-syarat baik itu suatu ibadah atau suatu akad atau didapati suatu penghalang dari penghalang-penghalang baik itu pada suatu ibadah atau pada akad maka akan terhalangi dari keabsahan baik imtana'atus sihat tidak dikatakan sah dari suatu ibadah atau suatu muamalah kalau di sana syarat-syaratnya tidak lengkap dan atau didapati ada salah satu saja dari penghalang keabsahan maka ya tidak sah hukumnya paham misal fakti syarti fil ibadah sekarang contoh ya kehilangan suatu syarat pada suatu ibadah an yusalliya bila tohar, seseorang sholat tanpa tohar, sholatnya sah atau tidak ini arif tidak sah kenapa karena kehilangan syarat syaratnya sholat ya harus taharah. Tain. Misalnya yang lain, Tain. ibadah yang kehilangan syaratnya apa apa mujahid Haji bagaimana? Hah? Kalau kemampuan, ya ini apa? Seorang diwajibkan haji, syaratnya mampu. Walaupun nggak mampu, tapi kalau dia takalluf ya sah hajinya. Dia sebenarnya nggak mampu, tapi ya utang-utang terus berangkat haji ya sah saja, sah saja. Tapi takalluf. Dia harus menanggung beban setelahnya. Dan ini tidak diperintahkan oleh syariat Karena akan membebani seseorang di luar kemampuannya Cuman ketika dia yang membebani diri ya sah saja Jadi contoh tidak pas nah, Datangkan contoh suatu ibadah yang kehilangan syaratnya Apa subhanallah Hah? Berzakat dengan harta curian. Taib berzakat dengan harta curian. Sah tidak? Hah? Kewajiban gugur tidak? Hah? zakat fitrah ya kan ya zakat fitrah Hah? kasih menunggu tapi berdosa Hah? berdosanya karena mencuri berarti sah apa contohnya Hah? Haji tidak dakwah di Arafah ini rukun. Tidak sah tapi kehilangan rukun. Ya, kehilangan rukun. Sekarang yang kehilangan syarat. Hah? Salat nggak pakai baju dalam keadaan dia punya baju. Ya, ini tidak sah salat. Ya maksudnya salat tidak menutup aurat dalam keadaan mampu menutup aurat kehilangan syarat. Baik. Sekarang wamita lufak di syarti fil aqd. Contoh kehilangan syarat pada suatu akad. An mala ma yamlik. Ya. Namanya syarat jual beli ya wamita di antaranya harus menjual sesuatu yang dia miliki. Ya kalau dia menjual sesuatu yang tidak dia miliki ya tidak sah jual beli. Ya bi'a ma yamlik. Tapi berbeda dengan zakat tadi, ya. Sekarang dia menjual sesuatu yang bukan miliknya. Ya, jual belinya tidak sah. Misalnya seorang pencuri. Ya, pencuri ini bukan miliknya, dia jual. Ya, dia jual. Jual beli ini tidak sah. Ketika ada pemiliknya tahu, ya, ini barang punya, dia boleh mengambil. Pembelinya ini urusannya dengan yang jual, bukan urusan dengan yang kehilangan. Nah, ini yang kebanyakan pada salah memahami. Alasannya saya sudah membeli, yaitu urusan kamu. Ya pembeli, ya pembeli dengan pencurinya tadi. Yang penting orang yang kecurian bisa menunjukkan bukti bahwasanya barang yang ada di tangan tersebut adalah barang dia hasil pencurian. Namun di sini juga disarankan ketika mendapati demikian hendaknya ya soleh, yakni membuat ya perbaikan dalam artian kedua-duanya dirugikan oleh si pencuri ini, ya kan? Tidak bisa kemudian kita ya sebagai manusia kemudian silahkan kamu yang rugi pembelinya, saya ambil milik saya ini secara ya ada pun tidak ya tidak bagus. Walaupun secara hukum ikhwanillah orang yang kehilangan barang tadi berhak mengambilnya, berhak mengambilnya. Karena itu barang dia, Paham? Karena itu barang dia. Tapi disarankan kalau membuat soleh ya mungkin ayo kita bareng-bareng cari pencurinya. Yang kalau memang nggak dapat ya saya ambil barangnya kemudian mungkin setengah-setengah ditanggung kerugiannya dan sebagainya. Intinya sekarang bahwasanya suatu akad yang kehilangan syarat contohnya seorang menjual barang yang tidak merupakan miliknya. Kalau wa wujud wujudil mani'i fil ibadah. Contoh adanya penghalang pada suatu ibadah sehingga menjadikan ibadah tersebut tidak sah. An yatatawwa'a bi naflin mutlaqin fi waqtin nahi. Seorang ya melakukan sholat sunnah mutlak tapi pada waktu terlarang ya tidak sah sholatnya karena pada waktu terlarang tersebut tidak diperbolehkan atau dihalangi melakukan sholat sunnah mutlak. Kenapa di sini diberi batasan sholat sunnah mutlak? Kenapa? Karena di sana ada sholat-sholat sunnah yang apabila karena ada sebab diperbolehkan dan tetap sah dilakukan walaupun di waktu terlarang. Misalnya seorang ya ingin istighfar pada saat itu dan betul-betul butuh terpepet butuh segera mendapatkan jalan keluar walaupun waktu terlarang boleh ini sunnah namanya sunnah yang lahu asbab kemudian seorang tawaf seorang tawaf di sana ada sholat sunnah namanya sholat sunnah rakaatain tawaf dua rakaat setelah tawaf ini sholat sunnah boleh dilakukan kapanpun waktu walaupun di waktu-waktu terlarang ini bukan sholat mutlak namanya, tapi sholat dawatil asbab memiliki sebab. Sebabnya adalah tawaf. Tapi kalau sholat sunnah mutlak, ya tidak ada sebabnya sama sekali. Pokoknya saya ingin sholat sunnah. Maka kalau dilakukan di waktu terlarang, sholat tersebut tidak sah. Paham? Kenapa? Karena ibadah tersebut ada penghalangnya. Wa mithalu wujudil mani'i fil aqd. Contoh adanya penghalang pada suatu akad. An yabi'a man talzam man talzamuhumul jum'ah syai'an ba'da nida'i hatsani ala wajhin la yubah. Baik. Seorang menjual ya seorang yang wajib mendatangi Jum'ah ini seorang yang wajib mendatangi Jum'ah tayyib suatu hal ya suatu barang setelah azan yang kedua diberi koid atau diberi batasan azan yang kedua agar tidak bingung ikhwanifillah karena sebagian menetapkan azan pertama yaitu azan yang dikumandangkan oleh Utsman radhiyallahu anhu walaupun azan ini yang merupakan azan yang mahdan ikhwanifillah yang ya bid'ah. Baik, tapi untuk lebih memperjelas bahwa saya yang dimaksud di sini adalah azan Jumat, yaitu azan setelah khatib naik mimbar kemudian salam. Nah, setelah ada azan ini, kemudian ada orang yang dia sebenarnya wajib mendatangi Jumat melakukan jual beli. Taib, ya, maka jual beli tersebut ada penghalangnya sehingga tidak sah. Baik. An yabi'a man talzamuhumul jum'ah syai'an ba'da lidani hatani ala wajhin la yubah. Maksudnya ala wajhin la yubah yaitu dia memang melakukan jual beli tersebut ya pada keadaan yang dia tidak diperbolehkan, tidak ada udur sama sekali. Adapun seorang musafir misalnya, walaupun yang melakukan jual beli setelah ada tersebut ya tetap sah sholatnya. Jadi kalimat terakhir ala wajh yubah ini memberikan faidah bahwasanya seandainya seseorang melakukan jual beli dalam keadaan terpaksa yaitu terdesak. Misalnya dia mau wudhu, mau wudhu untuk menghadiri cuma tapi nggak dapat yang ada cuma penjual uang ya sudah beli ini tidak apa-apa sah kenapa karena saat itu dia terpepet untuk membeli walaupun sudah ada azan dikumandangkan Tayyib nah ini penjelasan secara ringkas tentang hukum as-sahih yang termasuk dalam ahkam wad'iyah di murajaah dibaca-baca kembali, dipelajari kembali dan dikembangkan. Dikembangkan untuk mendatangkan contoh-contoh ibadah-ibadah yang lengkap syarat dan terbebas dari penghalang. Karena memahami hukum ini yang dikira sangat penting dalam menentukan keabsahan atau kebatilan suatu amalan, baik itu dalam perkara ibadah ataupun dalam perkara muamalah. Ya, insya Allah semakin lama kita ya bergelut dengan usul ini akan semakin terbuka. Kita buka banyak hal dalam perkara-perkara tersebut. Nasallallahu taufiq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha